Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad Ya Allah semoga salawatmu semoga rahmatmu semoga salammu semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk anak cucu beliau untuk istri-istri beliau yang terutama adalah Khadijah radhiyallahu taala anha ada berapa istri Nabi antum ada berapa sembilan sepuluh sama Khadijah. Gitu, Ustaz. Hah? Ya. sebelas sama Khadijah mungkin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 13 istri ya. Cuma yang pernah gabung semuanya itu sebelas dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan sembilan istri. Oke, nggak apa-apa. Anak kasih hadiah untuk foto. Nah. Bisa sebutkan lima dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah, Khadijah, Zainab Siapa lagi? Jadi coklatnya dipotong dua, Ustaz. fadol, La <laughs> apa-apa, kasihan. Nah, cobalah kita yang cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini paling enggak kenal sama beliau, tahu sama istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Zainab, kemudian Hafsah, kemudian Sofia, kemudian Maimunah, ada Ummu Salama, ada Ummu Habiba, ada Juwairiyah dan yang lainnya. Semoga salawat senantiasa bersambung untuk mereka, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita yakin mereka adalah istri beliau kelak di surga dan juga kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka dipilih oleh Allah untuk menemani nabi kita dalam menyampaikan risalahnya. Dan Allah bersaksi bahwa Allah ridha dengan mereka. Dan kita pun sebagai umatnya Nabi Muhammad seharusnya ridha dengan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Fatah ayat 18, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله telah ridha Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman jadi di dalam Al-Quranul Karim itu ada hukum dan ada berita ada hukum dan ada berita. Hukum itu mengalami ini kok lepas terus ini mana panitianya itu? Biasa lepas memang. Oh iya Allah telah ridho. Nah, ada yang Bismillah. Nah, jangan jauh-jauh panitianya. Ada hukum, ada berita. Kalau hukum itu mengalami proses perubahan. Seperti hukum sholat pada awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian dirubah menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian puasa. Dahulu mereka puasa di, hari Ashura. Kemudian turunlah puasa Ramadan. Menghapuskan kewajiban puasa Ashura. Itu hukum. manan min ayatin au nunsiha, tidak ada ayat yang kita hapus atau kita lupakan kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau informasi dari Allah tidak akan dihapus. Berita Ketika Allah memberikan satu informasi kepada kita, tidak mungkin berita itu dihapus atau diganti. Karena kalau berita itu diganti, berarti berita sebelumnya salah. Informasi sebelumnya nggak benar, yang benar ini tidak. Dan Allah telah menginformasikan kepada kita, Lakat radiyallah. Allah telah riba Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman, yang mereka berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu Hudaybiyah Tahun berapa terjadi Bayatul Ridwan? Anda kasih hadiah. Nah. Mana nih orang-orang Batam? Allah telah ridho. Pada tahun berapa ayat ini turun? Kejadian peristiwa terjadinya bayat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau masuk ke kota Mekah kemudian nggak boleh masuk. Bahkan diisukan Osman bin Affan terbunuh di sana. Pada tahun angkat tangan yang mau jawab mah, yang Nampak Nah, Tahun ke-8 Hijriah ya. Hampir benar. Hampir ya. Itu penaklukan ketemu Nah, fadhol. Tahun 7 Hijriah ya. Samalah hampir benar. Tinggal satu lagi dah. Eh, itu 10 Hijriah, ya ini jauh dari kebenaran. Yang ini. Nah, fadal. Tahun ke-6 Hijriah. Fadal, fadal. Masya Allah. Ya diurut nggak apa-apa lah 8, 7, 6 6 benar gitu kan Kembali kepada tahun ke-6 Hijriah Allah menyatakan telah ridho terhadap para sahabat yang berbaiat Jumlah mereka pada waktu itu 1400-an. Di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq, di dalamnya ada Umar bin Khattab, di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib dan ada Utsman yang memang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sudah ridha, keridhaan Allah itu bukan melihat kepada zahirnya. Tidak melihat kepada zahirnya. Kalau saya melihat teman Masya Allah fulan baik. Buat ana kalau inti mau punya mau menikahkan putrinya sama fulan cocok nih. Ana cocok. Hmm, seperti itu. Ana memberikan kesaksian secara zahir. Tapi ana nggak tahu dengan isi hatinya. Sedangkan Allah di ayat ini mengatakan faali mama fi qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan, "Oh, itu sahabat-sahabat setelah Rasul umpamanya mereka berubah." Enggak bakal berubah. Karena Allah tahu dengan isi hati mereka. Kesaksian Allah itu sempurna. Kesaksian Allah itu untuk para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbaikat di sana berdasarkan Allah telah mengetahui isi hati mereka. Maka kita bersalawat buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, buat keluarganya, buat istri-istrinya, buat anak cucunya, dan buat sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita juga termasuk dalam salawat itu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masyaallah. Batam mungkin lagi ramai ini ya. Lagi ada acara musabaqah tilawatil Qur'anil Karim. Saya pun melihat jalan-jalan agak crowded tapi ternyata banyak juga yang datang ke sini. Semoga langkah-langkah bapak-bapak dan ibu-ibu dicatat di timbangan kebaikannya kelak. Apa tema kita hari ini? Tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu, subhanallah ya. Dalam perjalanan kehidupan ini bersama manusia. Tidak bersama macan. Bersama manusia kita mungkin pernah disakitin orang. Siapa yang tidak pernah disakiti orang? Angkat tangan, Anak kasih hadiah. Ada orang yang hidup bersama sapi umpamanya. Yang nyakitin dia nggak mungkin manusia. Sapi yang nyakitin dia. Tapi selama antum hidup bersama manusia, maka anda yakinlah kita mungkin pernah disakiti, sakit hati. Kalau sudah sakit hati biasanya curhat. Cari teman curhat, ya Allah. Ente jangan kayak fulan. Masya Allah. Itu biasa. Dan yang paling gak nyaman jamaah. Coba kita lihat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara melihat kembali sejarah kehidupan yang pernah disakiti hatinya, yang pernah dirobek hatinya, bahkan membuat kita menangis kadangkala, membuat kita ditinggalkan oleh orang gara-gara fulan umpamanya seperti itu. Coba antum lihat, siapa sih yang membuat kita sakit hati itu? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Amerika. Kayaknya enggak sih. Antum pernah sakit hati? Nah, siapa yang nyakiti hati antum? Gak ada di sini tapi kan? Ada di sini nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Tapi orang jauh apa orang dekat yang nyakiti hati antum? Orang dekat, subhanallah. Ini satu orang dekat. Antum pernah sakit hati? Siapa yang nyakiti hati antum? Orang jauh apa orang dekat? Kawan, subhanallah. Ada yang disakitin, disakiti hatinya oleh istrinya. Ada istri yang disakiti oleh suaminya. Dan kita lihat, kebanyakan yang menyakitin hati kita itu memang yang dekat sama kita. Kalau yang jauh bagaimana dia menyakiti hati kita? Orang dia memang tidak dekat dengan kita. Maka ma'asyiral muslimin ketahuilah bahwasanya selama kita ini hidup berdampingan itu yang namanya gesekan pasti terjadi bersama teman kawan bersama tetangga ribut bersama teman kerja bersama bos atasan dan anak buah atau bersama siapa saja pokoknya orang-orang yang dekat sama kita itu Wajar terjadi. Selama antum hidup bersama manusia, maka antum akan merasakan sakit hati. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Beliau berkata, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum." Mereka yang hidup bersama manusia, Wayasbir ala adam. Dan dia bersabar disakitin orang. Khairun. Mereka itu lebih baik. Daripada siapa? Daripada alladzi la yukhalitun nas wa la adam. Daripada orang-orang yang mereka tidak hidup bersama manusia. Menyendiri. Menyepi. Hidup di pegunungan sendirian. Dan dia tidak bersabar. Sekali bertemu dengan manusia, biasanya terjadi clash, terjadi masalah dan dia tidak bersabar menghadapi itu. Maka ma'asyar muslimin sekali lagi saya tekankan, yang namanya disakitin orang, yang namanya gesekan itu, itu wajar terjadi antara orang-orang yang berdekatan. Indonesia sama Malaysia, ada gesekan enggak? Ada, namanya tonggo. Namanya tetangga, negeri jiran. Dan yang jadi masalah ketika orang yang menyakitin kita orang dalam lebih sakit hatinya kita. Orang yang kita harapkan dia membantu kita, mensupport kita, mendukung kita, ternyata malah dia yang menusuk kita dari belakang. Nauzubillah. Semakin sakit rasanya hati ini. Tapi mau gimana? Kalau memang itu sudah wajar terjadi, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Kadangkala ada sebagian yang mengatakan sudah tiada maaf bagimu sudah. Ini pertama dan terakhir kali aku berjumpa sama kau. Selamat tinggal. Aku akan berjumpa dengan kau kelak di padang mahsyar nanti. Mantep gitu kan kalau sudah <laughs> seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin. Apa antum tidak mau memaafkan saudara antum? kadang -kadang gesekan itu terjadi antara anak dengan bapak. kadang -kadang gesekan itu terjadi antara kakak sama adiknya. Berapa banyak kita lihat keluarga yang seharusnya mereka solid saling membantu ternyata kata bahasa Jawanya wang sewangan. Apa wang sewangan bahasa Indonesia itu? Hah? Mana yang orang Jawa di sini, Hah? sewangan itu yang satu ke timur, yang satu ke barat. Nggak ketemu. Kakak sama adik padahal. Dilahirkan dari satu rahim. Menyusu dari satu susu. Dan mereka dalam gendongan yang sama. Dibesarkan di rumah yang sama. Kemudian kenapa? Ketika mereka besar, mereka saling berpaling satu sama lain mengatakan tidak ada maaf bagimu. Enggak, aku enggak akan maafkan kau. Sampai kapanpun. Maka yang akan kita bicarakan sekarang ini. Bagaimana membuat hati yang tersakiti ini terobati. Sehingga mau memaafkan. Mau dia memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti dia. Masya muslimin. Tapi saya lihat sebagian udah mulai merem-merem gini kan. Apa itu faktor khusyuk mungkin? Hah? Mungkin lah. Ya namanya pulang kerja Ustaz. Saya ini biasa kalau dengarkan kajian memang sambil merem gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kalau antum enggan memaafkan, perhatikan beberapa hal yang akan kita kaji pada malam ini. Sehingga yang selama ini tidak mau memaafkan, mudah-mudahan setelah dari kajian ini, dia mau memaafkan. Memaafkan saudaranya, memaafkan kawannya, apalagi orang tuanya. Yang mungkin pernah menyakiti dia. Berapa banyak pertanyaan datang Ustaz, anak ini ketika kecil tidak dididik dengan benar sama orang tua. nggak dikasih nafkah. Sekarang anak sudah berhasil, sudah sukses. Orang tua anak, apa boleh dibantu? Ya masya Allah mungkin maju ke depan sedikit. Jadi yang tidak mau memaafkan ingatlah beberapa hal ini. Yang pertama, jangan sok suci. Jangan sok suci. kadang kadang ada orang yang merasa dia nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah menyakitin hati orang lain, sehingga tak tatkala disakiti hatinya, dia merasa aku ini nggak pernah berbuat salah. Kok bisa-bisanya dia itu menyakiti aku? Allah Jalla Jalalu sudah menetapkan bahwa kita ini manusia memang makhluk yang tidak lepas dari dari kesalahan. Nggak lepas dari kesalahan. Dosa itu sudah menjadi temannya manusia. Bahkan Rasul saw Alaihi Wasallam mengatakan, "Laulam tudnibu Andai kata kalian tidak berbuat dosa. Tunggu sebentar, Anak ini jadi bingung sama Udah. Kalau kalian nggak berbuat dosa, la zahaballahu bikum. Allah akan usir kalian semuanya. Wala jaa'a biqaumin akharin Allah akan datangkan orang-orang yang berbeda dengan kalian. Yudhnibun. Yang mereka berbuat dosa. Kemudian mereka yastaghfirun Allah fayaghfir lahum. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Jadi wajar kita berbuat dosa itu. Jadi jangan jangan sok suci. Jangan melihat engkau tidak pernah berbuat dosa. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi Ibnu Majah, "Kullu bani Adam khat Atta. Subhanallah. Semua putranya Adam. Putra-putrinya Adam. Itu berbuat salah. Lah wong bapaknya pernah berbuat salah. Nabi Adam alaihi salam. Semuanya. Itu berbuat salah anak cucu Adam ini. Tapi Rasul menjelaskan wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah ada yang minta maaf yang bertaubat, yang kembali kepada Allah, itu kepada Allah. Jadi kalau ada saudara kita berbuat salah, kemudian dia minta maaf sama kita. Kita kadang-kadang sakit hati. Mau berapa hari sakit hati ya ma? Sebagian di antara kita sampai mati sakit hati. Kita aja kalau ada duri di kaki, ada duri di kaki. Antum keluarin nggak? Ana yakin antum keluarin. Bahkan antum akan cari dokter operasi kalau bisa. Supaya duri di kaki itu keluar. Bagaimana kalau duri itu di dalam hati? Apa mau dibawa mati itu sakit. Dan kita lihat orang-orang yang sakit hati itu. Yang dia biarkan sampai mati sakit hati. Tidak mau mengucapkan salam kepada kakaknya, kepada adiknya. Bahkan anaknya nggak boleh berjumpa dengan anaknya, kakaknya. Sesama misanan dia putuskan. Karena sakit hatinya. Na'udzubillah. Kalau orang sudah kembali minta maaf, maafkan dia. Yang kedua. Sepanjang hidup kita ini minta maaf. Kepada Allah Jalla Jalaluh. Saya lihat suara saya ini timbul tenggelam ini. Panitianya gimana ini? Apa perlu diisolasi? Biar nggak goyang-goyang. Tak ada. Alhamdulillah. Jazakallah ya. Sepanjang hidup kita Pagi, siang, sore, malam Kita ini minta ampun Minta maaf Sebagai pernyataan saya kita nggak suci Kita punya dosa Setiap sholat kita mengatakan Rabbi ufirli warhamni Tiap sholat Habis sholat kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagai pernyataan kita ini ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini saya kita banyak dosa. Dan Allah sudah menyediakan nih pintu maaf buat kita. Nah, kita minta maaf tiap hari dan Allah sediakan pintu maaf buat kita. Allah buka pintunya lebar-lebar dengan syarat satu. Maafkan saudara kita. ketika kejadian hadisatul ifit, peristiwa fitnah di fitnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina subhanallah istri nabi kita difitnah berzina gimana sakit hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam Gimana sakit hatinya Aisyah radhiyallahu taala anha? Gimana sakit hatinya orang tua Aisyah? Bapak-bapak kalau punya anak diisukan berbuat mesum. Dan kita tahu anak kita bersih, nggak pernah melakukan hal itu. Tentu sakit hatinya sangat dalam sekali. Kemudian Allah bebaskan, Allah turunkan ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Salah satu yang turut serta menebarkan fitnah itu sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Misanannya yaitu Mistah. Mistah ini anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Anak bibi dari ibunya, Mistah ini. Tiap bulan Abu Bakar itu memberikan santunan kepada Misbah. Setelah kejadian itu Abu Bakar nggak mau ngasih santunan. Karena sakit hati dia. Aku bantu dia tiap bulan. Aku senangkan dia. Kok malah dia ikut-ikutan menuduh putriku berzina. Na'udzubillah min dalik. Maka ketika Abu Bakar bersumpah memutuskan sedekahnya untuk Mistah. Allah menegur Abu Bakar As-Siddiq. Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian itu bersumpah ya untuk tidak membantu orang-orang yang miskin, kerabat, kerabat, miskin dari kaum muhajirin. Masuk di dalamnya Misbah. Misbah ini kerabatnya Abu Bakar. Yang menyakitin Abu Bakar, menyakitin putrinya Abu Bakar. Misbah itu termasuk miskin. Misbah itu termasuk orang muhajirin. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfau. Hendaklah mereka itu memaafkan Maaf ini tidak usah memberikan sanksi. Waliasfahu, ya udah nggak usah dicela. nggak usah di apa ya, dijelek-jelekin. Kemudian Allah mengatakan, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak suka Allah mengampuni dan memaafkan kalian? Ketika turun ayat ini, Abu Bakar mengatakan, Bala, iya ya Allah, tentu aku ingin kau memaafkan aku. Tentu aku ingin kau mengampuni dosa-dosaku. Maka Abu Bakar pun membayar kafaroh untuk sumpahnya. Dan dia kembali memberikan santunan kepada Misto. Jadi kalau ingin dimaafkan Allah, maafkan saudara kita. Jangan disimpan itu sakit hati. Wallah ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah ghafurur rahim. Ada sebuah doa. Mungkin bisa maju lagi jamaah. Ada tempat masuk. Yang di sini. Itu masih ada saudara-saudara kita yang berdiri. doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar? Fadal. Siapa yang bisa jawab? Hah? Doa yang dibaca malam Lailatul Qadar fadal. Yang belakang. Iya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa Fa'fuan, Masya Allah. Fadl. Antum kirim ke belakang sana. Naam. Kita mengatakan tuh. Allahumma innaka afun. Tuhibbul afwa. fa'fuan, ya Allah. Kau itu maha pengampun dan cinta. Kau itu maha pemaaf dan kau cinta dengan maaf. Allah cinta dengan maaf. Maka maafkan aku. Jadi kalau kita ingin dimaafkan Allah, maafkan saudara kita. Jangan tiap hari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saudara kita minta maaf, tiada maaf bagimu. Kau tiap hari minta maaf sama Allah. Masa aku minta maaf sekarang nggak dikasih? Dan dosa kita itu berulang-ulang sama Allah. Berulang kali dosa kita. Dan setiap kita berbuat dosa, kita nggak pernah malu minta maaf. Jadi kalau yang punya salah, minta maaf. Minta maaf terus, jangan malu untuk meminta maaf. Yang ketiga, Maafkan saudaramu karena Allah Jalla Jalaluh. Bukan karena siapa-siapa. Orang yang memaafkan karena Allah Jalla Jalaluh. Maka yang akan menanggung pahala buat dia Allah langsung. Selain kita dimaafkan dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah akan memberikan ganjaran buat kita memberikan pahala atas maaf yang kita berikan kepada saudara kita. Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memberikan maaf dan memperbaiki, pahalanya Allah yang nanggung. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ketika antum memaafkan dia, ingat ya Allah, aku punya pahala ya Allah ya. Kau yang nanggung. Bukan menteri yang nanggung pahalanya. Bukan presiden. Beda kalau presiden, eh. Kau maafkan bulan sudah. Aku yang ganti semuanya. Kita kan seneng kan? Ya udah, karena presiden yang nanggung, anda maafkan dia. Seperti yang terjadi umpamanya kisos. Ada seorang yang dia wajib dikisos. Kemudian ada raja umpamanya datang ke rumahnya dia tolong kau maafkan dia nggak perlu dia di dikisos umpamanya ketika dia memaafkan karena Allah maka Allah akan memberikan pahala tapi kalau dia maafkan karena raja ya udah raja akan kasih duit selesai tapi kalau memaafkan karena Allah faajruhu Allah Allah yang akan memberikan pahala kita semua itu perlu pahala jemaah karena semua yang kita miliki bakal kita tinggalkan tapi kala kita memaafkan saudara kita, ya udah. Punya celengan. Antum kalau suruh ngeluarin duit kan susah kan? Susah nggak? Nggak. Kalau ada ada kotak lewat di sini. nggak ada. Kalau sudah ada kotak lewat, pura-pura konsentrasi. Masya Allah gitu kan. Ini nggak usah, nggak usah keluar duit antum. Cuma sudah anda maafkan antum. anda maafkan, selesai sudah. Ente teman anak. Nanti saudara anak-anak maafkan. Yang keempat, memaafkan itu adalah jalan menuju keberuntungan yang besar sekali. Seorang yang penakut itu kalah sama orang yang pemberani. Betul. Penakut kalah sama pemberani. Pemberani takut sama orang yang nekat. Anak berani, tapi kalau sama yang nekat-nekat nggak berani dia. Tapi yang nekat itu kalah sama-sama orang yang beruntung. Ada yang namanya untung di sini? Itu orang tua Masya Allah. Kasih nama anaknya untung. Supaya untung terus. Walaupun rugi tetap untung dia. Nah, gimana perdaganganmu? Rugi pak. Ya untung gitu kan. Tetap untung dia. Itu harapannya. Dan seorang ketika memberikan nama itu, dengan harapan dia beruntung terus walaupun dia merugi. Orang yang memaafkan adalah orang yang beruntung dalam hidup ini. Allah Jalla Jalla mengatakan, Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nggak sama kebaikan dengan keburukan. Nggak sama. Itfa' billatihiya ahsan. Kalau ada orang berbuat buruk kepadamu, balaslah dengan yang lebih baik, bukan dengan yang lebih buruk. Dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ adawatun حَمِيمٌ hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia. Dengan engkau membalas dengan kebaikan seakan-akan engkau adalah teman yang akrab. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا illa صَبَرُوا sabaru يُلَقَّهَا إِلَّا yulaqqaha illa dzu 'azim. Tapi nggak akan mendapatkan taufik dari Allah. Untuk bisa memaafkan. Untuk bisa bersabar. Illalladzina sabar. Kecuali orang-orang yang bersabar. Dan tidak akan bisa melakukan itu. Mendapatkan itu kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar sekali. Jadi antum kalau kepingin hidup beruntung. Jangan mengatakan tiada maaf bagimu. Maafkan apalagi kerabat dan keluarga dekat kita. Yang kelima, meneladani sang pencipta, meneladani Allah Jalla Jalaluh. Allah memiliki Asmaul Husna. Berapa Asmaul Husna milik Allah? Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama-nama yang indah itu. Dan Rasul mengatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Allah memiliki 99 nama yang indah. 100 kurang satu. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Menghitungnya gimana? Pertama menghitung dengan menghafalnya. Yang kedua menghiful dengan menghitung dengan bertadabur, memahami maknanya. Dan yang ketiga berdoa dengan nama itu dan mengamalkannya. Di antara nama indah Allah, Afu. Nama Allah itu Afun, namanya Allah itu Ghafur. Maka antum berusaha untuk mengambil meneladani Allah. Allah itu subhanallah. Apa ada orang yang lebih pemaaf dari Allah? Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibn Adam, law ataitani bi biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabika maghfiratan." Wahai hambaku, andai kata kau datang kepadaku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, dan kau datang kepadaku tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, Aku akan datang dengan sepenuh bumi itu maaf untukmu. Subhanallah. Begitu pemaafnya Allah. Orang yang membunuh tis'atan wa tis'ina rajulan. Kemudian dia lengkapi seratus. Dia membunuh seratus nyawa. Allah terima taubatnya tidak? Allah terima taubatnya. Maka tolong kita yang membaca di malam Lailatul Qadar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau Maha Pemaaf, Ambil tuh. Iya ya Allah maha pemaaf. Kayaknya aku harus pandai memaafkan. Gak ada orang yang, gak ada zat yang lebih pemaaf dari Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana dia memaafkan hamba-hambanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari Ma ahadun asbar ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada satupun yang lebih sabar mendengarkan kata-kata yang menyakiti lebih dari Allah Jalla Jalaluh. Antum dihina orang, antum dicela orang. Kita lihat bagaimana Allah dicela, dihina. Rasul mengatakan yad'una lahul walad. Orang-orang mengklaim bahwasanya Allah punya anak. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullah maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqirun mereka mengatakan Allah itu fakir. Tapi kata Rasul, "Tsumma yu'afihim wa Tapi Allah tetap memberikan afiah kepada mereka, memberikan rizki kepada mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Maka tolong kalau ada orang yang berbuat dosa sama kita, menyakiti hati kita, menghina anak kita, menjelekkan keluarga kita, maafkan. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Yang keenam, Surga itu untuk orang-orang yang suka memaafkan. Untuk orang-orang yang suka memaafkan. Kata Allah Jalla Jalaluh ketika menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegarah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard dan menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa tuh orang-orang yang bertakwa? Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang hubungannya dengan makhluk nih yunfiquna fis sarra' wad dharra. Mereka suka memberikan nafkah baik dalam kondisi suka atau dalam kondisi sulit ingat bersedekah nggak harus kaya nggak harus jadi antum nggak punya duit bisa bersedekah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi sedekahnya Allahu Akbar beliau itu sering kali di rumahnya nggak ada makanan tapi kalau ada orang minta-minta dikasih bagaimana kisah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika seseorang Seorang wanita minta-minta ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita bersama dua putrinya minta-minta. Aisyah masuk rumahnya dicari makanan nggak ada. Yang ada cuma tiga butir kurma. Dikasihkan. Bisa kita bersedekah. Yunfiquna fisarra'i wadhara bisa. Jadi nggak harus nunggu kaya. Soalnya kalau kaya, kalau nunggu kaya bersedekah, sulit bersedekah harus dilatih dari sekarang. Kemudian wal kadhiminal ghaib. Orang-orang tuh yang bertakwa, yang bakal masuk surga itu yang mereka menahan emosi mereka, menahan amarah mereka. Yang ketiga wal afina 'anil nas dan mereka suka memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Sudah gak marah, sudah membantu orang, dan dia memaafkan orang. Pernah Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan tentang orang-orang sebelum kita. Karena rojulun yudayunun nas. Ada orang yang kerjanya itu ngutangin orang. Memberikan utangan kepada orang. Dan dia berpesan kepada kepada anak buahnya. Idza laqita mu'siran fatajawaz anhu. Kalau kau berjumpa dengan orang yang kesulitan nggak bisa bayar utangnya, fatajawaz anhu. Maafkan dia. La'allallaha yatajawaz anna. Semoga Allah maafkan kita nanti kalau kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Rasul mengatakan, "Falaqiyallah fatajawaz an." Dan pada hari kiamat, orang ini berjumpa dengan Allah dengan dosa yang banyak. Dengan punya dosa dia. Dan Allah memaafkan dosa-dosa. Karena dia suka memaafkan orang. Yang ketujuh. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada kopi ini Ustaz. Hah? Ana lihat yang ngantuk-ngantuk ini perlu dikasih kopi ini. Masya Allah gitu kan. Biar seger gitu kan. Iya. Kita sampai jam berapa Ustaz? Tenang sampai setengah sepuluh. Yang mau tidur jangan lupa baca doa sebelum tidur. Iyalah. Supaya mimpinya indah gitu kan. Nanti kan masa pengajian mimpinya yang enggak-enggak gitu kan. Meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini untuk yang berdakwah. Untuk para ustadz khususnya. Dan untuk antum yang ngaji kemudian menyampaikan. Apa yang antum dapat. Maka harus meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus berlapang dada menghadapi mereka. Bahkan Allah secara khusus mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini perintah kepada seluruh umatnya khususnya para para pewaris nabi. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum." dan atas dasar rahmat Allah kepadamu engkau itu berlemah lembut menghadapi mereka menghadapi umatnya andai kata engkau kasar hatimu keras lan faddu min haulik pasti itu jamaahnya akan kabur akan meninggalkanmu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah baik andai kata beliau kasar ditinggalkan sama umatnya kata Allah Subhanahu wa taala kemudian apa kata Allah fa'fu anhum maafkan mereka. Maafkan mereka. Mereka yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kahin, Rasul itu dukun, Rasul itu tukang sihir, Rasul itu majnun. Subhanallah, semua kata-kata buruk itu disematkan kepada nabi kita dan nabi maafkan mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bukan cuma hanya itu. Selain kau maafkan mereka, kau berdoalah kepada Allah supaya mereka diampuni. Allahu Akbar. Bukan hanya memaafkan, tapi berdoa untuk mereka agar mereka diampuni. Wasyawirhum fil amri, faida azam azamta Allah. Inna Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi." Rasul sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangannya, nggak pernah. Walam ra'atan. Perempuan pun tidak pernah dipukul sama Rasul SAW. Ada yang pernah memukul istrinya di sini. Bapak-bapak. Lihat wajah-wajah ini. Nah, wajah-wajah antum Masya Allah. Wajah-wajah orang-orang yang selalu baik sama istrinya. Mudah-mudahan ibu-ibu mengaminkan ini kan. Karena yang tahu istri-istrinya. Rasul nggak pernah. Walam ra'atan. Kemudian wala khadiman dan tidak pula pembantu. Tidak pula pembantu Rasul memukul mereka. Memukul atas kesalahannya ya. Lepas lagi ini mana penelitian? Nah, illa ayyujahid fi sabilillah kecuali ketika beliau dalam kondisi berjihad di jalan Allah jalla jalaluh. Kemudian wamanila minhu syai'un qad fayantaqim min sahibi. Nabi tidak pernah dihina, dicela dirinya kemudian dia membela dirinya nggak pernah membela dirinya yang dijelek-jelekan nggak pernah illa ayun tahab min maharimillah kecuali ada hukum-hukum Allah yang dilanggar ketika itu beliau bangkit membela siapa membela Allah jalla jalaluh ketika hukum Allah ini ada yang jalan ini sudah Nah, kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi. Kita lihat bagaimana Aisyah bersama Rasul bercerita atau minta cerita. Jadi istri itu kadang kalau minta cerita. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Hal ata alayka yaumun kana ashad min yaumi Uhud. Rasul, pernahkah berlalu peristiwa dalam kehidupanmu yang lebih dahsyat daripada perang Uhud. Kita tahu perang Uhud. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh dalam lubang itu, kemudian giginya patah, pipinya kemasukan gelang-gelang baju besinya ya, kemudian terluka jidatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kemudian diselamatkan menuju ke Bukit Uhud. Aisyah tanya, adakah hari peristiwa yang lebih dahsyat dari perang Uhud itu? Qala laqad laqitu min qaumika ma laqit. Aku sudah menghadapi peristiwa-peristiwa yang besar yang aku hadapi dari kaummu, dari kaum Quraisy maksudnya. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Dan yang paling berat yang aku hadapi adalah pada hari Aqabah. In aradtu nafsi ala ala ibn Abdi Yalai ibn Abdi Kulal falam yujibni illa ma aradtu ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi. Rasulullah SAW ketika berangkat ke Taif ya untuk berdakwah di sana kita tahu bagaimana Rasulullah SAW diusir dari Taif dilemparin batu di sana maka beliau pun pulang dalam kondisi sedih. Bingung beliau. Dari Mekah sudah diusir. Ke Taif di sana pun beliau diusir. Fantalaqtu ana mahmumun ala wajhi falam astafik illa wa ana biqarni sa'alim. Kemudian aku sadar ya ketika aku berada di Qarni Sa'alif, satu tempat dan antara Taif dengan Mekah Farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adallatni. Aku mengangkat pandanganku dan aku melihat awan di atasku yang telah menaungiku. Fa nazartu fa idza fiha Jibril. Di situ ada Jibril. Kemudian dia memanggilku. Innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Wa maraddu 'alaik. Allah sudah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu terhadapmu Bagaimana mereka menolakmu? Dan ini Allah mengutus malaikat penunggu gunung. Malaikat yang diperintahkan untuk mengatur dan mengurusi gunung-gunung. Lita' murahu bimasyikdafihim. Kau suruh apa saja itu malaikat. Kau suruh apa saja. Nabi dalam kondisi sudah disakitin hatinya. Bahkan jasadnya disakiti. Diusir oleh kaumnya. Kemudian fanadani malakul jibal fasallam alayya. Itu malaikat penunggu gunung itu mengucapkan salam kepadaku dan memanggilku. Qala ya Muhammad. Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak. Allah sudah mendengar jawaban dan bantahan kaummu terhadapmu wa ana malakul jibal qad ba'athani rabbuk ilaika litamurani bi amrika fama syi'ta. Kau mau apa Muhammad? Allah memerintahkan agar menyuruh aku melakukan apa saja yang kau inginkan. In syi'ta an utbik alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, aku timpakan al-akhsyabain, dua gunung yang di Mekah itu, Jabal Qainuqa dan Jabal Abi Qubais. Kalau kau mau dua gunung itu Allah timpakan ke penduduk Mekah. Kesempatan ini, orang lagi sakit hati, ada orang yang mau bantuin gitu kan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bal arju an yukhrijallah min asrabi man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'an nah. bahkan aku mengharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun itu Rasulullah. Jadi kalau kita berdakwah, kita ngajak orang disakitin orang, dijelek-jelekin orang, ingat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat dari itu Rasul sallallahu Dan Rasul memaafkan hal itu. Kisah lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasul bernaung di sebuah pohon, tahu-tahu datang orang Badui dengan pedangnya. Dia mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang menghalangimu dari aku? Siapa yang bisa bela kau Muhammad? Apa kata Rasulullah SAW? Allah. Akhirnya pedangnya jatuh. Pedangnya diangkat. Rasul mengatakan kepada orang badu itu, "Man yamna'uka ini Kesempatan ini. Lihat. Kata Rasulullah, "Ahad Tidak ada." Dan Rasul memaafkan dia. Dan bagaimana pengaruh maaf Rasul ini terhadap kaumnya? Dia mengatakan, "Aku telah datang dari orang yang baik hati sekali." Ketika dia mampu untuk membalas, dia maafkan. Dan itulah orang-orang yang beriman. Ketika dia mampu membalas, dia maafkan orang itu. Ketika penaklukan kota Mekah. Antum ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, besar di kota Mekah, berdakwah diusir setelah bertahun-tahun beliau keluar dari kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah, Rasul masuk ke kota Mekah. Dengan pasukan yang jumlahnya 10 ribu pada waktu itu. Waktu balas dendam. Sebagian sahabat itu mengatakan al-yawm yaumul malhamah. Hari ini hari penyembelihan. Subhanallah ya. Karena kita lihat bagaimana pamannya Nabi dibunuh ketika perang Uhud, ya orang-orang yang membunuh di situ ada di sana orang-orang itu. Maka Rasul mengatakan al-yom yomul marhamah hari ini adalah hari saling mengasihi. Kemudian sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hisham, Rasul mengatakan ketika dikumpulkan orang-orang itu, orang-orang kafir itu yang mereka telah mengusir Nabi, memerangi Nabi, menguasai harta Nabi Muhammad di Mekah dan harta para sahabatnya, bukan cuma beliau. Beliau mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Wahai bangsa Quraisy, menurut kalian kira-kira apa yang aku akan perbuat kepada kalian? Apa kata mereka? Khairan baik yang akan kau lakukan baik yang akan kau lakukan terhadap kami. Akhun karim wabnu akhin karim. Kau adalah saudara yang mulia. Dan kau adalah putra saudara yang mulia. Tahu orang-orang kafir itu mengetahui sosok Muhammad saw. Dia tahu Muhammad ini orang baik. Selama hidupnya dia dikenal dengan Al-Amin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang itu, "Idhabu fa antumut tulaqa." Silahkan kalian pergi. Kalian bebas semuanya. Gak ada yang ditawan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu maaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan nabi-nabi yang lain. Bagaimana mereka memaafkan. Salah satunya Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Bagaimana kaumnya itu? Bukan kaumnya. Kakak-kakaknya. Yang mereka membuat konspirasi untuk menjauhkan Yusuf dari orang tuanya. Dibuang ke sumur. Mereka berdusta. Ya, Atas nama Yusuf dimakan serigala, kemudian Yusuf dijual, dijadikan budak, dibawa ke Mesir. Setelah bertahun-tahun, apa Nabi Yusuf balas dendam? Tidak. Bahkan Nabi Yusuf maafkan mereka. Kita lihat Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah bertanya tentang kaumnya yang mereka berusaha membunuh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan kepada Allah, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, kalau kau akan mengazab mereka, sesungguhnya mereka ini hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau kau memaafkan mereka, Sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, maha mulia dan maha bijaksana. Jadi ma'asyil muslimin lihatlah. Bagaimana para nabi itu pemaaf. Kira-kira antum lah sini. Kalau seperti Nabi Yusuf kira-kira diapain saudara-saudara antum tuh? Bayangkan bertahun-tahun dipisahkan dari orang tuanya, setelah ketemu dimaafin semuanya. Bahkan bapaknya Nabi Yakub Mengatakan apa? Sa'astaghfirulakum rabbi. Aku akan mohonkan ampun buat kalian. Aku akan mintakan ampun kepada Robku buat kalian. Itu puncak maaf ya. Setelah memaafkan kita tahu. Mereka juga punya dosa sama Allah. Aku akan mintakan maaf kepada Allah buat kalian. Yang kedelapan. Memaafkan itu memperbaiki hubungan. Dan meraih ketentraman di dalam hati. Setan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam putus asa untuk dapat disembah kembali di Jaziratul Arab. Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi Jaziratul Arab. Setan itu putus asa untuk bisa disembah kembali oleh orang-orang yang menegakkan salat di Jaziratul Arab. Terus gimana? Walakin kitahrish bainahum. Yang dilakukan setan itu adalah merusak hubungan di antara mereka. Di antara orang-orang yang sholat, sama-sama ke kiblat sholatnya. Sama-sama mengajarkan kebenaran. Sama-sama menyampaikan sunnah-sunnah Rasul SAW. Tapi setan tidak bakal tinggal diam. Jadi kalau dengar sesuatu yang tidak baik dari saudara kita, sudah langsung aku maafkan. Kalau benar yang dikatakan aku maafkan. Kalau nggak benar ya sudah. Yang dilakukan setan adalah merusak soful muslimin merusak kesamaan, kebersamaan orang-orang yang beriman. Ustadz-ustadz yang sama-sama menegakkan sunnah. Itu dirusak sama syaitan. Terus gimana caranya? Kita punya dua musuh di dunia ini. Siapa yang bisa tahu? Kita punya dua musuh. Mana? Fadal. Syaitan dan hawa nafsu yang jelek. Nah, ya nggak apa-apa. Satu lah, anak kasih hadiah satu antum. Nah, fabel, Kasih sama dia. Iya, yang pertama syaitan, Yang kedua manusia. Diri sendiri, manusialah ini. Dan Allah sudah memberitahu kita cara menghadapinya gimana. Kalau menghadapi syaitan Wa imma yamzaqannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kau menghadapi setan gimana? Orang nggak kelihatan dia. Dan setan ini, setan ini tabiatnya memang nggak baik. Maka cara menghadapinya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus bagaimana menghadapi manusia? Maafkan. Tadi ayat yang kita bacakan. Itfa billati hiya ahsan. Menghadapi manusia itu Manusia itu punya kebaikan jemaah. Jadi bahan dasarnya manusia itu baik. Menghadapi manusia yang musuh kita, yang menjelek-jelekkan kita. Bagaimana? Itfa' billatihi ahsan, kata Allah. Balaslah dengan yang lebih baik. Sehingga yang seakan-akan musuh ya, sama kita itu. Nanti hilang permusuhan itu. Para ulama menjelaskan bagaimana membalas dengan yang baik. Ucapkan salam sama dia. Assalamualaikum. Ketemu dia. Kita tahu nih. Di antara tetangga-tetangga kita. Ada yang tidak suka sama kita. Ada tetangga yang suka menjelek jelekkan kita. Ada. Ada enggak? Kadang kala suka ngomongin yang enggak enak. Suka fitnah. Kita baru beli motor baru gitu ya. Ada suara-suara. Dapat korupsi itu kayaknya. Kadang kala sampai gitu kan. Allahu Akbar. Itulah namanya tetangga. Tapi dia manusia yang terbuat dari tanah dan ada unsur baiknya. Maka ketika berjumpa dengan dia, nggak perlu kita ya. Oh ini orangnya ya. Gak perlu langsung assalamualaikum. Apa kabar pak? Sekali dia bingung kan? Oh, kok salam sama anak dia gitu kan? Besok lagi kita punya hadiah. Lama-lama yang namanya permusuhan itu akan luntur karena kita memaafkan dia. Dan tadi yang kita katakan ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia memperbaiki hubungan sama saudaranya dengan memaafkan. Harus ada yang ngalah. Orang sudah minta maaf saudara-saudaranya. Maka sudah, maafkan mereka. Kemudian yang kesembilan. Maukah amalan kita tidak diterima Ingat, ketika kita ini menyimpan duri di dalam hati, bisa jadi amalan kita nggak diterima sama Allah. Sholat kita, rukuk kita, sedekah kita nggak diterima. Gara-gara kita menyimpan dendam sama saudara kita. Bahkan nggak diampuni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannati yaumal ithnain wa yaumal khamis." Pintu surga itu pintu-pintu surga. nah Berapa pintu surga? Antum. Nah. Berapa? Delapan. Betul. Udah lihat antum? Belum. Masya Allah. Nah, fadol, fadol. Kasih yang buat beliau. Nah, pintu surga itu delapan, ingat. Pintu neraka tujuh. Sedikit yang ngomong tujuh. Anak nggak tahu tadi ya. Oh ternyata tujuh gitu. Nggak apa-apa. Kita namanya ngaji tambah ilmu. Pintu neraka itu tujuh, pintu surga delapan. Sebagai pertanda rahmat Allah lebih luas daripada azab Allah Jalla Jalal. Pintu-pintu surga itu tiap hari Senin dan Kamis dibuka. 'abdin la yushrik billahi Maka diampuni pada hari Kamis dan Jumat itu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala illa rojulan kecuali ini satu manusia kanat bainahu wa baina akhihi syahna ada permusuhan antara dia dengan saudaranya saudara seiman saudara seislam apalagi saudara kandung ada permusuhan dia sama saudaranya maka fayuqal ambiru hadaini hatta yastaliha ah yang dua orang ini jangan diampuni sampai mereka baikan subhanallah bayangkan ada mungkin sebagian di antara kita yang beramal 20 tahun. Tapi ternyata belum diampuni dosa-dosanya. Ini berkaitan dengan dosanya. Dosanya nggak diampuni. Dalam riwayat Muslim dan riwayat yang lain, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tu'radul a'malu fi kulli yawmi khamis wa Amal itu ditunjukkan kepada Allah pada hari Kamis dan Senin. Allah ampuni kecuali tadi. Amal-amal yang buruk Allah ampuni kecuali orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Jadi bayangkan, ada yang sudah umurnya 60 tahun, nyimpan dendam sakit hati sama saudaranya. Selama 60 tahun dia dosanya nggak diampuni sama Allah Jalla Jalal. Amalnya nggak terangkat juga. Tunggu sampai dua orang ini baikan. Dan kita di bulan Syaban. Nah, di antara keutamaan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban ya, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada pertengahan bulan Sya'ban itu Allah melihat kepada hamba-hambanya. Fayaghfir li jami' khalqih. Maka Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam itu sama orang lain. Maka hati-hati. Apa kita nggak mau diampuni dosa-dosa kita? Bertahun-tahun beramal, ternyata dosa kita nggak diampuni dan amal kita tidak diangkat. Ini tentang nisfu Sya'ban, tapi untuk amalan khusus, hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan khusus di nisfu Sya'ban ini, para ulama sudah menjelaskan tentang ketidaksahihan hadis-hadis tersebut. Tapi yang jelas, malam nisfu Sya'ban ini sebagaimana hadis yang telah disahihkan oleh Syalban ini memiliki keutamaan tersendiri diampuninya dosa-dosa. Kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Yang ke-10 menggapai cinta sang pencipta. Allah akan cinta kalau antum suka memaafkan. Allah mengatakan fa'fu anhum wasfah. Maafkan dia. Udah nggak usah diingat dosa-dosanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang yang memaafkan tadi. Antum kalau udah dicintain Allah Jalla Jalaluh. Semua urusan gampang. Punya masalah besar tinggal. Ya Allah. Aku ini punya masalah ya Allah. Allah selesaikan. Itu kalau Allah cinta sama kita. Jangan ngaku, aku ini cinta sama Allah. Tapi orang minta maaf, kita tidak maafkan dia. Yang ke sebelas. Orang yang memaafkan itu bertambah wibawanya. Dan martabatnya. Kadang-kadang kita berpikir, kalau anak maafkan dia, anak nampak rendah di depan orang-orang. Ada pemikiran seperti itu. Dan itu termasuk pemikiran yang negatif dan tidak benar ketika menganggap memberi maaf itu sebagai aib, sebagai kekurangan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Dan tidaklah Allah tambah bagi orang yang suka memaafkan kecuali Allah tambah kehormatan dia. Wibawanya itu Allah tambah. Wa ma ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada seorang pun yang merendahkan dirinya. Kecuali Allah angkat dia. Subhanallah. Asalkan dia lakukan itu karena Allah. Karena Allah. Jadi ingat, jangan merasa minder kalau memaafkan ya. Saya kadangkala nggak mau memaafkan. Ada masalah sedikit ya. Ternyata nggak enak nggak maafkan itu. Jadi penyakit di hati ini. Dan kadang-kala kita merasa kalau anak maafkan kayaknya anak rendah sama dia. Hilangkan itu. Dan ketika anak ingat dengan hadis ini kadang-kala ya Allah ya. Memang perlu ngopeni hati bahasa Jawanya itu. Apa bahasa Indonesia? Hah? Hah? Menjaga hati ya. Hatinya ini perlu. Kadang-kala berat memaafkan itu. Merasa kita hina apa? Ternyata tidak. Maka ingat dengan hadis ini. Kalau antum merasa Anak kayaknya terhina kalau memaafkan. Ingat dengan hadis ini. Allah akan angkat derajat antum. Umar bin Khattab pernah mengatakan kullun nas minni fi hilli. Semua orang aku maafkan. Semua yang pernah punya salah sama aku aku maafkan. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bagaimana dia disiksa oleh khalifah pada waktu itu karena konspirasi dari orang-orang pengikut akidah Mu'tazilah pada waktu itu akhirnya berganti khalifahnya. Berganti Al-Wafiq Billah. Dari Mu'tasim. Kemudian Mutawakil. Kemudian Wafiq Billah. Ketika itu Imam Maaf, Imam Ahmad mendapatkan kedudukan mulia di di mata khalifah. Beliau nggak balas dendam. Oh kesempatan ya Allah itu yang pernah gangguin anak tuh kumpulin semua. Tidak. Dimaafkan semuanya oleh ya Kullu fihil. Kemudian yang ke-12, jangan bosan memaafkan, jangan bosan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar pernah cerita. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Satu pertanyaan yang kita butuhkan. Yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Berapa kali kita memberi maaf kepada orang yang berbuat salah sama kita? Ustadz ini fulan sudah 10 kali berbuat salah sama anak. anak gak bakal maafin dia. Kadang-kadang seperti itu. Sering kali Ustadz. Bukan sekali, bukan dua kali, sering kali. Lihat ada orang datang kepada Rasul tanya. Masalah kehidupan dia. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, gamna'ku anil khadim. Rasulullah, berapa kali kita ini memaafkan pembantu? Pembantu itu wajar berbuat salah jamaah. Namanya pembantu. Kalau dia nggak berbuat salah, insya Allah dia jadi bos. Kenapa dia masih jadi pembantu? Ya karena memang dia biasa berbuat salah. Dan dia pembantu, suka membantu kita. Kita butuh sama dia. Ini tanya Rasul, berapa kali kita maafkan pembantu? Pembantu ini biasanya mecahin piring, ya. Nyetrika, gosok Kemudian kadangkala dia tertidur pas kita butuh dia nggak ada kemana. Nyuci-nyuci kadangkala kena yang namanya pemutih itu ya. Bajunya kena kita marahin kadang subhanallah. Sebelum anak nikah. Aduh berpikir. Ya pembantu memang nggak benar gitu kan. Tapi setelah menikah, anak tahu oh itu biasa karena istri anak biasa mecahin piring namanya nyuci piring, biar pecah. Dia nggak mau itu pecah. Tapi karena kerjaannya itu memang nyuci kumpul piring-piring pecah, itu wajar ternyata. Yang baju mamanya, kita kan kepingin baju baru nggak kena apa pemutih ya. Dia nggak ingin juga sama sama kita. Tapi karena dia yang melakukan, jatuh tetesan-tetesan itu tanpa sengaja. Ini sahabat tanya, "Kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita maafkan pembantu? Kata Ibnu Umar, "Fasomat." Rasulullah SAW diam. Diam beberapa saat. Thumma aada alil kalam. Orang itu kembali tanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita maafkan pembantu? Rasul diam lagi. Falamma kana fi tsalitsah, kemudian ketika dia tanya yang ketiga kalinya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ufu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah." Rasul mengatakan maafkan dia pada setiap hari 70 kali. 70 kali hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. 70 kali jamaah. Kalau pembantu berbuat salah kepada kita, 70 kali berbuat salah, kita maafkan. Ini dalam sehari ya. Apalagi dalam setahun. Kita sering ingat-ingat, oh itu pernah dulu mecahkan piring. Tahun berapa itu ya? Ikut-ikut itu. Diingat-ingat la ilaha illallah. Rasul mengatakan 70 kali. Itu pembantu. Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan anak kita yang berbuat salah? Maafkan dia. 70 kali. Yang kedua belas. Memaafkan dan memperbaiki. Memaafkan dan memperbaiki. Jadi kadang-kadang orang berbuat salah kita maafkan. Tapi Ustaz ini kesalahannya dia mencuri umpamanya. Maafkan, ya perbaiki. Dikasih nasihat. Dia melakukan perbuatan yang nggak benar, kita maafkan, oke. Okay. Tapi kita juga dituntut untuk memperbaiki dia. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Karena orang berbuat salah, ada yang tidak mengerti dia. Ada yang memang suka berbuat kesalahan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi kita kasih nasihat, kita kasih tahu. Yang kedua ini ya bil mau'izal hasanah ya kita kasih petua-petua, kau jangan sering-sering melakukan itu, itu nggak benar ya. Itu memaafkan dan memperbaiki. Jangan dibiarkan. Ada orang tua yang anaknya umpamanya narkoba. Ngambil duitnya untuk beli narkoba dan dia tahu, sudahlah anak maafkan. Nggak masalah dia memaafkan, tapi menjadi jadi masalah dia tidak memperbaiki. Memaafkan tanpa memperbaiki, maka dia tambah nggak benar itu anak. Maka bagaimana dia memperbaiki? Dipanggil anaknya, nah janganlah nah, oh jangan ngambil uang. Ya kasih nasihat-nasihat supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum disebutkan di dalam kitab Nadratin Na'im ya. Pernah pada suatu hari dia ke pasar. Dia beli sesuatu. Sudah beli, pas mau ngambil duitnya, nggak ada duitnya jemaah ada yang nyopet. Ketika orang-orang tahu duitnya nggak ada, maka orang-orang di pasar pada melaknat tuh pencurinya. Mereka mengatakan Allahumma qta' ya dasarik alladhi akhadha. Ya Allah, mudah-mudahan kau putuskan tangannya yang mencuri itu. Kan kadang-kadang kita doanya macam-macam kan? Enggak apa-apa, boleh. Kita mendoakan keburukan untuk orang yang berbuat buruk itu, boleh. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka kita memohon kepada Allah keburukan kecuali orang yang dizalimi. Tapi dia memaafkan itu lebih baik. Memaafkan itu lebih baik. Ibnu Mas'ud ketika mendengarkan orang-orang mendoakan yang nggak benar itu, maka dia berkata, Allahumma in kana hamalahu ala akhdiha hajatun fabarik lahu fiha. Ya Allah, andai kata dia mencuri karena keperluan yang mendesak buat dia maka berkahilah apa yang dia ambil. Wa in kana hamalat hujara'atun 'ala dzambi. Kalau yang membuat dia mencuri karena dia suka berbuat dosa memang. Berani melakukan dosa. Faj'al akhira dhunubihi. Jadikan ini dosa dia yang terakhir ya Allah. Subhanallah. Dia maafkan dan dia perbaiki. Dia mohon supaya orang yang nggak benar ini jadi benar. Karena ada orang mencuri karena kebutuhan ya. Ada. Bahkan pernah saya dapat cerita seseorang itu mau mencuri sepeda motor. Dia bukan pencuri. Dia ketika itu mengantarkan istrinya lahiran ke bidan. Dan dia tahu dia nggak bisa bayar untuk biaya persalinan istrinya itu. Nggak bisa dia bayar. Maka dia curi sepeda motor yang di depan yang parkir di sana. Kemudian dia dorong-dorongnya bukan pencuri ahli kan ya. Dia ketahuan lah, ditangkap sama orang-orang itu. Setelah ditangkap, hampir digebukin, dia tanya, kenapa ente mencuri kata dia. Ana nggak bisa bayar untuk bersalin istri Ana kata dia. Akhirnya ada orang yang ngomong Ana tanggung sudah sama ini. Ana tanggung buat itu. Akhirnya dibantu itu. Karena ada orang berbuat salah karena terdesak aja ya, pak. Dia nggak punya ilmu ya. Dia juga nggak punya iman mungkin dan dia karena terdesak doakan. Mudah-mudahan diberkahin kalau memang ada yang hilang dan itu lebih baik buat kita. Ingat faman afa wa aslah. Kita lihat Ibnu Mas'ud walaupun dia mendoakan, dia mendoakan kebaikan juga buat dia. Kalau itu memang orang yang suka berbuat dosa, mudah-mudahan jadi dosanya yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan poin-poin yang kita sampaikan itu bisa mendorong kita untuk memberikan maaf dan yang terakhir jangan menyimpan duri di dalam hati nggak enak jamaah antum ketemu sama orang yang kita sakit hati itu meski hati kita itu langsung sesek eh? dada kita itu harus minum apa obat yang mau nggak tahu lah obat apa itu setiap kita bertemu dengan dia mesti sesak Lewat depan rumahnya, ngelihat rumahnya aja. Wih, ini rumahnya. Subhanallah. Mau kita kebahagiaan kita dicuri dengan satu permasalahan yang kecil. Yang kalau kita maafkan nih, yang kalau antum maafkan, pelong dari antum. Selesai. Wallahu a'lam bisawab Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah itu dari diri anak pribadi Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh anda baca sendiri. Nah, uh, ikhwani wa akhwat fillah, uh, khairan Ustaz nasihatnya. Dan uh, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya bagi para ikhwan. Silahkan memberikan syari kertas uh, untuk bertanya, barangkali ada yang mau bertanya. 5 menit jamaah. Ya, ini Anak Anak baca sendiri ya. Kenapa? Kalau nggak bisa jawab jadi enak karena gitu kan. Anak kan tinggal taruh kalau nggak bisa jawab gitu kan. Nah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang pernah kita sakiti? Padahal kita udah mau minta maaf kepada dia, akan tetapi dia menghindar terus dari kita. Setiap kita mau minta maaf, Apakah kesalahan kita diampuni oleh Allah? Syukran Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Tugas kita meminta maaf. Kalau orang yang pernah kita sakitin tidak mau memaafkan kita, itu hak dia. Dan dia akan minta haknya kelak di padang mahsyar nanti. Memang betul. Itu akan ada peradilan yang sangat adil pada waktu itu. Di mana semua hak akan diambil. Tapi kalau kita sudah bertobat kepada Allah, maka sering-sering mendoakan kebaikan buat dia. Sering-sering Mendoakan kebaikan buat orang yang kita sakitin. Seperti kita gibain saudara kita. Orang itu nggak tahu. Kalau kita kasih tahu, ribut malah kan. Datang anak sering jelek-jelekan MTA. Nanti ah, ngomongin apa aja ini. Yuk duduk sini. <laughs> gitu kan. Kalau itu ternyata membuat keributan, maka doakan kebaikan buat orang itu. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan yang antum panjatkan kepada Allah untuk dia, itu yang akan dapat menghapuskan dosa antum kepada dia nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan dan nasihatnya bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam setiap aspek kehidupan ketika kita disibukkan dengan urusan dunia dan keluarga yang membuat kita terlena dan terberdaya. Syukron. Subhanallah. Memang dunia ini wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu memang menipu jamaah. Dan Allah sudah menancapkan di dalam hati kita ini kecintaan kepada dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati adh dhahabi wal fiddah. Itu sudah dicintakan kepada kita dan ini ujian kita. Ujian kita alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak sekali. Bagaimana kita menyikapinya? Maka sisihkan waktu untuk melihat kepada akhirat kita. Kalau antum mau bangun rumah, juga mikir kira-kira rumah anak yang di sana sudah sudah jadi apa belum ya? Rumah anak yang di sana. Dan Rasul memberikan nasihat kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini hiduplah di dunia ini seperti seorang perantau. Orang asing yang merantau atau yang lagi lewat. Contohlah, saya di sini di Batam mau tiga hari. Apa saya butuh punya rumah di sini? Gak butuh. Oke, antum di sini mau 60 tahun. 60 tahun kemudian antum bakal mati. Mama. Terus antum mau di akhirat berapa tahun? Mau 1000 tahun. Jadi orang yang pintar itu ketika dia berpikir Kira-kira anak di sana mau berapa tahun? Seorang TKW, TKI yang bekerja umpamanya di Saudi, di Malaysia umpamanya atau di Singapura, di mana aja lah TKI TKI yang bekerja. Sebagian di antara mereka itu mengikuti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia memang nggak mau lama-lama di situ kan. Duitnya dikirim kemana? Ke kampungnya terus. Kirim terus ke kampungnya. Eh, rumah udah jadi belum? Ah, kurang gentengnya. Ya, anak mau kerja lagi. Kerja lagi. Kirim lagi seperti itu. Kalau dia mikir ketika berada di Malaysia saja, nggak bakal jadi itu rumahnya. Begitu pula kita di dunia ini. Kalau kita mikir rumah kita di sini aja, kita lupa bahwa kita mau pulang kampung. Dan kampung kita itu di mana? Di akhirat sana yang sebenarnya. Kita di sini cuma sebentar. Maka tolonglah ketika kita ingat itu, Sibuk dengan keluarga nggak apa-apa, dengan dunia cari dunia. Wabtaqi fi ma'atakallah ad-darul akhirah. Cari dunia yang banyak. Dapat banyak, kasih buat rumahnya di akhirat yang banyak, buat bangun rumahnya di sana. Karena seorang ulama pernah ditanya oleh seorang raja, "Raja," kata raja itu, "Ma baluna nuhibbul hayat wa nakrahul maut?" Kenapa kita ini cinta sama hidup dan takut mati? Apa kata alim ulama itu? Wahai raja, kalau kau punya rumah yang mewah, rumah istana yang mewah, dan kau punya gubuk yang reot, kira-kira mau kau pindah dari istana ke gubuk yang reot? Ya nggak mau lah, begitulah kita dengan akhirat kita. Akhirat kita ini gubuk reot. Kita nggak pernah bangun rumah kita di akhirat. Kita sibuk dengan dunia kita. Tapi kalau kita bangun akhirat kita, kita akan cinta dengan kematian. Karena apa? Udah anak bangun rumah anak di sana. Sudah ada tamannya di sana, sudah ada mobilnya di sana, sudah siap semuanya. Maka ketika itu kita akan siap menghadapi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bismillah, bagaimana cara kita menghilangkan sifat tidak mau memaafkan atas kesalahan yang saudara lakukan kepada kita? Ya, itu kajian kita semuanya kayaknya tadi. Mungkin yang ringan ya. Yang ringan tadi yang anak katakan. Kita itu kalau kesusuk duri kaki kita. Gak enak jalan. Gak enak karena yakin. Kita berusaha jalan tuh sampai pincang-pincang gitu. Bagaimana kalau duri itu ada di hati kita. Mau kita. Jalan tidur mikirin. Bangun tidur. Ya fulan ini ya. Sholat itu fulan. Masya Allah sampai mati mau mati pun datang orangnya minta maaf. Aku nggak maafkan kau, Aku nggak maafkan. Nauzubillah sampai mati dia sakit hati. Janganlah. Dan kita lihat Rasul saw dimaafkan ya semuanya itu yang pernah berbuat salah kepada Rasul saw. Ini Assalamualaikum ya Ustaz Ada seorang yang anak tidak mempunyai salah kepadanya ada seorang yang ana tidak punya salah kepadanya akan tetapi seperti seakan-akan ana bersalah kepadanya maka bagaimana sikap kita apakah kita tetap meminta maaf kepadanya nah kadang kala kita ini merasa tidak punya salah dan kita memang tidak niat berbuat salah namun kadang kala salah omong kita kita lagi bergurau gini ya kita merasa nggak ada apa-apa tapi kok dia berubah ya. Itu sering terjadi. Makanya lisan ini kan harus dijaga. Kadang-kala kita bergurau kelebihan. Dan kita mungkin kalau kita ngomong seperti itu kita nggak sakit hati. Tapi ada orang lain yang sakit hati karena manusia beda-beda. Maka ketika antum merasa tidak berbuat salah, namun antum lihat gelagatnya kayaknya anak punya salah sama dia, langsung minta maaf. Mungkin anak salah ngomong. Saya katakan tadi, kalau yang namanya bergesekan, itu wajar ketika kita berteman mobil kalau lagi rame ya, lagi macet tuh biasanya sepionnya ketabrak itu biasa. Kalau nggak tabrak si pionnya bikin jalan sendiri tuh. Jalan sendiri sana. Tapi kalau yang namanya jalan umum biasa itu terjadi. Jadi kalau merasa antum tidak berbuat salah, tapi antum lihat seakan-akan punya salah. Kalau lihat dari gelagat orang itu maka minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kala ada yang mengadu domba. Antum merasa anda nggak punya salah apa-apa. Ada orang yang tidak suka sama antum. Maka untuk menghilangkan itu, itfa billatihi ahsan. Langsung antum datang. Ana minta maaf kalau punya salah. Minta maaf. Dan tolong kasih nasihat ana. Langsung. Dan itu untuk memperbaiki hubungan kita dan agar Allah memaafkan kita. Akhir. Satu lagi terakhir jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz apa hukum bagi orang yang melakukan balas dendam di atas kebenaran sebagai bentuk pelajaran? Apakah dalam hadis yang mengatur tentang balas dendam? Nah, Allah Jalla Jalaluh mengatakan Walladzina idza asabahumul baghyuhum yantasirun. Orang-orang yang beriman itu kalau mereka dirolimi, mereka bela diri mereka. Orang beriman itu kalau dilolimi, mereka membela diri mereka. wajazau sayi'atun sayi'atun mithluha. Perbuatan dosa, perbuatan buruk, balasannya perbuatan buruk juga. Sama balasannya itu. Tapi Allah mengatakan, Faman afa wa aslaha fa'ajruhu ala Allah. Tapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, pahalanya Allah yang nanggung. Innahu la yuhibbul zalim. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat zalim. Tadi orang yang mendzalimi dia, Allah tidak suka dengan dia. Tapi kita memaafkan itu lebih baik. Mau balas, fadol. nggak apa-apa. Membalas itu boleh. Kita mamanya membalasnya. Kita berangkat ke mahkamah untuk menuntut dia. Wala manintasara ba'da zulmihi faulaika ma'alihim min sabil. Dan orang-orang yang mengambil hak mereka setelah mereka dizalimi, nggak apa-apa mereka melakukan hal itu. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil hak. Yang mendapatkan sanksi itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kalau tadi orang itu menuntut haknya, mengambil haknya. Umpamanya kita dipukul. Kita kan boleh memukul dia, kita dihina, kita boleh menghina dia. Tapi kalau kita maafkan itu lebih baik. Dan yang zalimlah yang berbuat salah, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Walaman sabar. Kemudian Allah mengatakan dan bagi yang bersabar wa ghafara dan mengampuni memaafkan inna dzalika min azmil umur itu termasuk satu perkara yang memang berat sekali untuk memaafkan tapi kalau tadi orang ini harus dikasih pelajaran nggak apa-apa kalau itu memang kalau dikasih pelajaran dia itu jadi lebih baik seperti itu tapi kalau tidak yang ada cuma memuaskan apa memuaskan nafsu kita enggak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah marah untuk dirinya. Beliau itu marah untuk Allah Jalla Jalla. Kalau urusan diri antum udahlah, antum maafkan dia. Itu lebih baik. Tapi kalau mau ngambil hak antum, ya jangan berlebihan. Tetap harus sama. Satu, satu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Sekali lagi kalau benar yang anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala,